Abdullah Ibn Salfiq Al-Zafiri hafizahullahu taala Dan di pasal kedua ini kita masih membaca Al-Marahalatul Ula min Marahil Ad-Da'wah as salafiyya awal Manhaj As-Salafi. Marhalah kedua dari Manhaj As-Salafi yaitu marhalah atau marhalah yang pertama, afwan. Marhalah yang pertama yaitu marhalah At-Tabyin. Marhalah yang berisi Barakallahu Fikum penjelasan penjelasan dan penyampaian tabligh taudih menjelaskan dan menyampaikan kawaiduddin kaidah-kaidah prinsip-prinsip agama dan ajaran-ajarannya yang asas yang mendasar atau fundamental dan bagaimana kita mengetahui dari penjelasan dan nukilan dari Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri hafizahullah taala bagaimana sikap as-salaf tidak bermain-main dan tidak menganggap remeh, menganggap enteng sebuah uh, fitnah, menganggap enteng sebuah kebid'ahan, menganggap enteng dan menganggap ringan sebuah penyimpangan Tidaklah penyimpangan dan kesesatan itu muncul di permukaan di kehidupan kaum muslimin kecuali para ulama ussalaf rahimahumullahul jami' mengingatkan dan mentahdirnya. Mengingatkan serta mentahdirnya. Dan demikian pula dimulai dari sejak zaman para sahabah, Kemudian turun di zaman para tabi'in dan atba'ut tabi'in dan para imatus sunnah dan para ulamaul Islam hingga saat ini. Kemudian kata Syekh Abdullah ibn Salfiq al Wafiri, hafizahullah beliau menyatakan fasalafus salihu kanu yuhadziruna minal ahwa'i kulliha saghiriha wa kabiriha yuhadziruna ghairahum minha ghairahum minha yuhadziruna ghairahum minha barakallahu fikum kata beliau yaitu Syekh Abdullah ibn Salfiq fasalafus salih maka as-salafus salih mereka dahulu dan sampai saat ini pula di zaman dahulu di masa dahulu sejak zaman para sahabat mereka yuhadziruna minal ahwa'i kulliha memperingatkan umat dari bahaya laten hawa nafsu atau yang bisa disebut dengan syubhat, penyimpangan dan kesesatan atau bid'ah. Semuanya kulliha. Semuanya saghiriha wa kabiriha. Kecil maupun besar. Kecil maupun besar tidak dianggap sepele oleh beliau-beliaunya rahimahumullah. Yuhadziruna ghairahum minha. Maka beliau-beliaunya rahimahumullah memperingatkan kaum muslimin dari bahayanya al-ahwa tersebut. Dari bahayanya kesesatan serta penyimpangan yang muncul. Rawa Al-Lalikai rahimahullah fi al i'tiqadi bisanatihi ila Tawus. Tawus bin Kaisan rahimahullah qala qala rajulun libni Abbas. Karena Al-Imam Tawus juga salah seorang murid senior dari Al-Imam Bahrul Ummah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kala rajul kala rajul ibni Abbas ada seseorang berkata kepada Al Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma alhamdulillahilladzi ja'ala hawana ala hawakum. Nah, kata orang ini menyampaikan kepada Abdullah bin Abbas Segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang menjadikan hawa na ala hawakum. Yang menjadikan hawa nafsu kami di atas hawa nafsu kalian. Yang di atas, yang menjadikan kemauan kami di atas kemauan kalian. Yang menjadikan i'tikad keyakinan kami di atas keyakinan kalian. Ya, tentunya i'tikad dan kemauan dan pemahaman yang sesuai mengacu kepada hawa nafsunya. Nah, dia pun menyatakan alhamdulillah yang menjadikan segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hawa nafsu kami berlaku berkuasa di atas hawa nafsu kalian. Maka Abdullah bin Abbas menjawab Faqala Naam kullu hawa dalalatun kullu hawan dalalatun. Kata beliau rahimahullah, setiap hawa nafsu itu dalalah. Setiap hawa nafsu itu sesat dan menyimpang. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada ceritanya terus hawa nafsu, ia berada di atas as-sirat al-mustaqim. Di atas al-hidayah tidak ada ceritanya. Semua hawa nafsu itu dalalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari kejahatan hawa nafsu kita. Rawa aidan bisanadihi ila bin Umar. Demikian pula Al-Imam Al-Lalik Al-Imam Hibatullah Al-Lalikai rahimahullahu taala meriwayatkan sebuah riwayat dengan sanatnya sampai ke sahabat mulia Abdullah ibnu Umar Kala kata Abdullah ibn Umar, "Ma farihtu bi syai'in minal Islam." Ashaddu farahan bi anna qalbi lam yadkhulhu syai'un min al ahwa. Aw lam yudkhilhu syai'un min al ahwa. Ma farihtu bi syai'in minal Islam. Tidaklah aku senang, gembira dengan syariat apapun dalam agama Islam ini yang membuatku bahagia, yang membuatku senang. Bahwasanya hatiku ini bersih, tidak disusupi sedikit pun dan tidak dimasuki sedikit pun dengan hawa nafsu. Tidak disusupi sedikit pun oleh hawa nafsu. Nah, Ma farihtu bi syai'in minal Islam, tidak ada sesuatu apapun dalam Islam ini yang membuatku gembira melebihi gembiraku terhadap kenyataan di mana hatiku tidak disusupi oleh hawa nafsu sedikit pun. Nah, sahabah radhiyallahu anhu ya, seorang sahabat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pengawal Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan sebagai dai dai yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala menimba ilmu dari gurunya yakni Nabi Muhammad sallallahu rabbi salamuhu alaih yakni sahabat Abdullah bin Umar Allah bersihkan hatinya aidan bi sanadihi ila Tawus dan demikian pula al-Imam Al-Lalikai rahmatullahi taala alaih meriwayatkan dengan sanatnya sampai kepada Al-Imam Tawus lagi. Wa qala ma dzakarallahu hawan fil Qur'ani illa 'abahu. Kata beliau rahimahullah Al-Imam Tawus bin Kaisan rahmatullahi taala alaihi, tidaklah Allah tabaraka wa taala menyebutkan hawa nafsu, lafat hawa nafsu di dalam Al-Qur'an kecuali Allah sebutkan dengan aib Allah sebutkan dengan keburukan dan kejelekan artinya tidak ada sanjungan dan pujian pada hawa nafsu di dalam Al-Qur'an. Yang namanya hawa nafsu itu semuanya tercela. Yang namanya hawa nafsu di sisi Allah tabaraka wa taala semuanya barakallahu fikum tercela. Nah, gak ada terus kemudian menuruti dan kema eh, kemauan hawa nafsu kemudian menjadi tersanjung dan terpuji, tidak ada. Mengikuti hawa nafsu semuanya tercelah maka oleh karenanya ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah hendaknya kita memanfaatkan waktu-waktu kita untuk berdoa kepada Allah tabaraka wa taala agar Allah azza wa jalla melindungi kita semuanya dari kejahatan hawa nafsu kita. Wa rawa aidan sanadihi ila Sya'bi Amir bin Syarahil dan demikian pula <clears throat> Al-Imam Al-Lalikai rahimahullah juga meriwayatkan sebuah riwayat dengan sanadnya sampai kepada Al-Imam Amir bin Syarahil Asy'abi. Qala rahimahullah kata beliau kata Asy'abi innama summiyatil ahwa'u li annaha tahwi bi sahibiha finnar. Al-ahwa bi'adatil hasr dengan eh, apa kalimat yang biasa digunakan bermakna pembatasan innama ya lafat innama lafat yang biasa digunakan oleh orang Arab yang bermakna pembatasan innama sumiyatil ahwa ya ini sumiyatil ahwa ahwaan hawa nafsu itu disebut dengan ahwa dengan teks ahwa dalam syariat li annaha tahwi bi sahibiha finnar. Karena hawa nafsu tersebut bisa menyeret dan menjerumuskan pengikutnya sampai kepada anar Sekali lagi ya ikhwan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari kejahatan hawa nafsu kita. Kemudian kata Syekh Abdullah ibn Salfiq melanjutkan wa bisanatihi ila Muhammad ibn Sirin. Dan dengan sanatnya Al-Imam Al-Lalikai rahimahullah menyebutkan riwayat sampai kepada Al-Imam Muhammad ibn Sirin. Annahu qala beliau berkata, "Lau kharajad dajjalu la ra'aita annahu sayattabi'uhu ahlul ahwa." Nah, andaikan nanti suatu saat munculnya ad-dajjal keluarnya keluarnya ya al-masih ad-dajjal niscaya kalian akan melihatnya yang mengikutinya tidak ada yang menjadi pengikutnya kecuali ahlul ahwa kecuali para pengekor hawa nafsu para pengekor hawa nafsu jeleknya dan buruknya mengikuti hawa nafsu jelek dan buruknya hawa nafsu wal aqwalu fi hadha 'anis salafi katsiratun توضح منهج السلف في تعاملهم مع البدع وأهلها حفظا للدين والعقيدة وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وتحذيرا من المحدثات mumtathilina amran Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu qala wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalatun wa kulla dalalatin finnar wal aqwal dan penjelasan para ulama nasihat taudih taujihat para ulama ussunnah dan para ulama ussalaf Dalam hal ini kata beliau kata Syekh Abdullah bin Salfiq kathiratun betapa banyaknya tuwaddih al-manhaj salaf yang menjelaskan menyampaikan ya yuballigh yang men nah, menyampaikan menjelaskan tentang manhajus salaf bagaimana manhaj para ulama ussalaf fi ta'amulihim ma'al bid'ah. Cara berinteraksi mereka terhadap kebid'ahan. Cara interaksi mereka kepada para pengikut al-bid'ah. Para pengekor al-bid'ah orang-orang yang menjajakannya dan orang-orang yang mempromosikannya dan orang-orang yang mengajak umat untuk kembali kepada al-bid'ah tersebut. Bagaimana sikapnya salaf Barakallahu fiikum. Bagaimana kesungguhan para ulama ussalaf bangkit menjaga agama ini? Bagaimana kesungguhan dan keseriusan beliau-beliaunya rahimahumullah untuk membersihkan agama ini dari segala penyimpangan, membersihkan agama ini dari tahrif al-ghalin, wantihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Nah, bagaimana sikap mereka di dalam membersihkan agama ini dari tahrif al-ghalin, penyelewengan makna para kaum ekstremis, wantihal al-mubtilin, ya, dan dan ke Nah, keanehan cara berpikir dan cara beragama orang-orang ahlul batil wa ta'wil al-jahilin dan takwilnya orang-orang jahil. Mereka lakukan ini semuanya hifzan liddin dalam rangka menjaga agama ini, menjaga kemurniannya, menjaga keotentikannya, menjaga kebersihan kemurnian agama ini. Wal akidah dan menjaga aqidatus salaf. Menjaga akidah yang dijalani, yang diikuti oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya serta amron bil ma'ruf serta dalam rangka beramar ma'ruf Naam wa nahyan 'anil munkar dan melarang dari kemungkaran wa tahdhiran minal muhdatsat wa tahdhiran minal muhdatsat serta sebagai bentuk peringatan dari cara-cara beragama yang baru, cara-cara berideologi yang baru, cara-cara naam uh, naudzubillahi min dalik cara-cara beragama yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mumtathilina amran nabi sallallahu alaihi wasallam ini semuanya dilakukan dalam rangka mumtathilina amran nabi dalam rangka mentaati patuh tunduk terhadap perintah Nabi alaihi salatu wassalam di mana beliau bersabda wa iyyakum wa muhdatsatil umur dan beliau pun menjadi apa? contoh serta teladan barakallahu fikum. Contoh serta teladan. Beliau sendiri gak membiarkan al-muhdatsat, tidak membiarkan al-bid'ah muncul bercokol di tengah-tengah umat. Tidak diingatkan oleh beliau. Yuhadzir min jami'il muhdatsat, yuhadzir min kullil bid'ah. Ini sikap beliau, sikap tegas yang menjadi apa? Menjadi teladan nah kita semuanya. Wa iyyakum muhdatsatil umur, waspada kalian serta hati-hati. Serta berhati-hati dari muhdatsatil umur. Dari perkara-perkara agama yang baru yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah karena sesungguhnya perkara baru yang diada-adakan tersebut bagian dari bid'ah atau merupakan kebid'ahan wa kulla bid'atin dalalatun dan setiap kebid'ahan itu sesat menyimpang wa kulla dalalatin finnar dan tidak ada tempat bagi yang namanya penyimpangan dan kesesatan kecuali di annar. nasallallahu assalamatu wal afiyah dan ini cara beliau berdakwah ini, cara Rasulullah alaihi salatu wasallam berdakwah ini adalah dalam rangka menjaga kemurnian agama menjaga ajaran beliau, menjaga sunnah, menjaga wahyu Allah dari syawaibil bid'ah wa syirik. Dari kotoran-kotoran dan e, eh, enam sisipan-sisipan kesyirikan maupun kebid'ahan. Nah, ini cara dakwah beliau. Jadi tidak hanya sekedar terus kemudian menghimbau umat kembali kepada perkara yang ma'ruf, selu, itu ra'aitumuni usolli, salatlah kalian. Ah, perintah dan ajakan untuk salat, kembali untuk ber, mengerjakan zakat, kembali untuk bersedekah, kembali untuk mengamalkan amalan-amalan ma'ruf. Tidak hanya itu, tetapi beliau membentengi akidah umat dari apa? Dari kesesatan, penyimpangan dan al-bid'ah. Tidak, men, tidak mendiamkan. Tidak diminta untuk diam barakallahu fikum. Tetapi beliau mencontohkan untuk apa? Untuk mentahdir yang namanya al muhdathati wal bid'ah. Dan inilah al-manhaj as-salafi dan inilah manhajus salafi, manhajur Rasul alaihi salatu wassalam fi da'wah. Idzan kata Syekh Abdullah ibn Salfiq hafizahullahu taala, "Idzan nastati'u an naqul" Jika demikian, kita bisa kita bisa untuk menyatakan inna hadhil marhalata marhalatun azimatun fi bayani tawdihil manhajis salafi liqawaidid din wa asasiyatihi al-mabniyati ala kitabillahi ta'ala wa sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها هي المرحلة الأساس في فهم الدين وهي التي أوجب الله الرجوع إليها وهي التي اصطفاها الله واختارها لنصرة نبيه ودينه والجهاد في سبيله وجعلها ميزان لمعرفة الحق من الباطل والسنة من البدعة والفرقة الناجية من الفرقة الهالكة Maka kita bisa menyimpulkan dan bisa menyatakan kata beliau tahapan pertama ini merupakan tahapan yang benar-benar agung, tahapan yang benar-benar besar. Ya, tahapan yang menjelaskan ya, menggamblangkan, menyampaikan tentang al-manhaj as-salafi. Ya. Bagaimana manhajus salafi dan menjelaskan tentang qawaiduddin, kaidah-kaidah agama yang menjadi pegangan muslimin bagaimana mereka harus beragama ini. Wa asasiyatihi ya, menjelaskan tentang asas-asasnya menjelaskan asas-asasnya, landasan-landasannya yang dibangun di atas kitabullah yang landasan manhajus salafi tersebut juga dibangun di atas sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan bahwasannya marhalah tahapan pertama ini merupakan tahapan fundamental atau tahapan mendasar di dalam memahami agama. Di dalam memahami ad-din. Dan marhalah ini merupakan marhalah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepadanya. Untuk kembali kepadanya. wa Dan ia merupakan marhalah tahapan yaitu tahapan menjelaskan manhajus salaf barakallahu fikum merupakan tahapan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditunjuk oleh Allah Azza wa Jalla linusrati nabiyhi. Tahapan apa? Tahapan menjelaskan manhajus salafi, menjelaskan landasan-landasan agamanya. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong agamanya, menolong nabinya serta berjihad di jalan Naam di jalan nabi tersebut wa mizanan li ma'rifatil haqqi minal batil. Ya. Dan Allah jadikan sebagai mizan, sebagai patokan yang bisa membelah atau bisa uh, dijadikan pegangan untuk mengetahui untuk membedakan antara al-batil dengan al-haq dengan batil. Bisa membedakan antara sunnah dengan bid'ah. Dan bisa membedakan mana itu al-firqatul najiyah dengan al-firqatul halikah bagaimana sikap salaf dan bagaimana dakwah salaf terhadap bid'ah dan ahlul bid'ah. Nah, ini apa? menjadi uh, barakallahu fikum menjadi pegangan bagaimana barakallahu fikum as-salaf rahimahumullahul jami' menjalani kehidupan beragama ini apakah hanya murni menyampaikan ma'ruf saja tanpa menyampaikan al-batil tanpa menjelaskan al-batil. Nah, yang mana ini bisa apa menjadi pegangan bagi kaum muslimin untuk untuk mengetahui mana al-firqatu an-najiyah dan mana pula al-firqatu al-halikah. Kemudian selesai dengan demikian selesai al-marhalatul ula. Tahapan yang pertama yaitu tahapan at-taudih tahapan penyampaian dan penjelasan tentang landasan-landasan sunnah dan dakwah as-salafiyah serta al-manhajus salafi. Kemudian kita beralih pada penjelasan Syekh berikutnya yaitu tentang al-marhalatu ats-tsaniyah, tahapan kedua. Apa tahapan yang kedua seperti yang dijelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu yaitu tahapan untuk pembukuan sunnah. Jadi para sahabah di semasa hidupnya Rasul alaihi salatu wassalam dan demikian pula sepeninggal beliau para sahabat bertebaran di muka bumi untuk menjelaskan ini yuwaddih al-manhaj as-salafi yuwaddih al-manhaj as-salafi menjelaskan al-manhaj as-salafi mendakwahkan al-manhaj as-salafi di berbagai penjuru dunia di berbagai penjuru bumi Naam sudah ini tersampaikan semuanya kepada muslimin, tersampaikan kepada umat manusia, baru setelah itu setelah tersampaikan beralih kepada tahapan yang berikutnya yaitu marhalatu tadwinis sunnah. Marhalah pembukuan ajaran as-sunnah. Pembukuan dan pencatatan landasan manhaj as-salaf, manhajus salafi fil aqidah. Kata beliau kata Syekh Abdullah bin Salfik wa ammal marhalatu tsaniyah fa hiya marhalatu tadwinis sunnati wa kitabati manhajis salafi fil aqidati wat tahdhiri min al bid'i حيث كانت هذه المرحلة في المئة الثالثة والمئة الرابعة نعم Tahapan kedua ini adalah tahapan pembukuan ajaran dakwah as-sunnah. Pencat pencatatan menuangkannya dalam sebuah karya tulis uh, supaya tidak apa tidak uh, tidak hilang begitu saja dan bisa menjadi warisan bagi umat dari waktu ke waktu dari generasi ke generasi. Pencatatan pembukuan manhajus salaf dalam akidah dan tahdir terhadap kebid'ahan. Nah, kanat كانت marhalatu المرحلة في المئة wal mi'ati rabi'ah di mana tahapan ini baru dimulai 100 tahun ketiga dan keempat yaitu abad ketiga dan abad keempat enam dalam masa agama Islam ini 100 tahun pertama <clears throat> ya 100 tahun pertama Hijriyah dan 100 tahun kedua Hijriyah itu adalah marhalah yang pertama yaitu menyampaikan al-manhajus salfi kepada umat. Ya, menyampaikan kepada umat. Adapun 100 tahun ketiga dan keempat barakallahu fiikum adalah mulai dilakukan pembukuan. Wa hadhil muallafat ittakhadhat maslakain dan tulisan-tulisan serta karya-karya tulis yang membukukan dan mencatat ad-da'wah as-salafiyah ataupun al-manhaj as-salafi ini mengikuti dua metode. Al-maslakul awal iradu syubahi ahlil bid'ah wal firaq al-mukhalifah warad nah, waraddu 'alaiha wa tafnidiha. Metode pertama disampaikan ya dipaparkan syubhat-syubhat ahlul bidah, syubhat-syubhat firqah-firqah firqah yang menyelisihi ajaran sunnah kemudian dibantah satu persatu. Kemudian apa? Disampaikan bantahan-bantahan atas berbagai syubhat tadi itu. Itu yang pertama. Metode pertama. Al-maslaku al, al, Metode kedua ialah bayanu mu'taqadi ahli sunnati bayanu mu'taqadi ahli sunnati bil istidlali minal qur'ani was sunnati wa athari salaf. Penjelasan mu'taqad ahli sunnati bil istidlali minal qur'ani was sunnah. Nah, menjelaskan tentang mu'taqad akidah ahlu sunnati wal jamaah dengan beristidlal ya dengan memperkuat dengan dalil-dalil Al-Quran dan sunnah serta asar dari para ulama ussalaf. Jadi pembukuan ajaran salaf itu ada yang sifatnya kitabnya akidah dan manhaj. Ya, akidah dan manhaj. Tapi ada yang sifatnya memang arrot. Ada yang sifatnya arrot. Metode pertama tadi arrot. Ya, bantahan. Memang kitab khusus Arad ala ahlil batil wal mukhalifin. Metode kedua adalah apa? Menjelaskan pondasi-pondasi dasar akidah ahlus sunnati wal jamaah yang diiringi dan diperkuat dengan dalil-dalil Al-Quran dan sunnah serta atharus salaf. Ini Syekh Abdullah bin Salfi kemudian menyebutkan kurang lebih sekitar 18 karya tulis dalam uh, ki, uh, kitabul manhaj as-salafi, kitab yang mengukuhkan al-manhaj as-salafi. Kata beliau wa min hadhihi al muallafat kita baca insyaallah 18-nya eh, yang beliau sebutkan ini. Walaupun 18 ini hanya sekedar apa beberapa yang memang eh, paling masyhur. Wa illa memang karya tulis para a'immah dalam pembukuan as-sunnah ini amat sangat banyak. Nah, ini disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Salfik beberapa di antaranya. Wa min hadhil muallafat dan di antara karya-karya tersebut ialah yang pertama Ar-Raddu 'ala Zanadiqah wal Jahmiyah. Ini metode yang pertama. Murni bersifat bantahan. Jadi menyebutkan syubhat lalu kemudian dibantah. Ar-Rad 'ala Az-Zanadiqah wal Jahmiyah. Bantahan terhadap kaum Az-Zanadiqah, kaum zindiq dan ke, dan kaum Jahmiyah. Was sunnah lil Imami Ahmad ibni Hambal dan juga nah, karya yang berjudul As-Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hambal meninggal tahun 240 Hijriah karya Al-Imam Ahmad Karya tulis berikutnya Khalqu af'alil ibad warad 'alal jahmiyah Khalqu af'alil ibad ini memang kitab ini juga beliau susun dalam rangka untuk membantah Jahmiyah dan ingin meluruskan statement di mana beliau dituduh memiliki akidah Al-Qur'an adalah makhluk atau nah <clears throat> lafzi bil Qur'an makhluk. Nah, ini karya tulis beliau yang meluruskan statement atau isu-isu tersebut. Khalqu af'alil ibad. Nah, berisi penjelasan tentang diciptakannya af'al al-ibad. Per, perbuatan-perbuatan hamba. Dan karya tulis beliau dan karya tulis berikutnya arad al 'alal Jahmiyah lil Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Naam. Bantahan terhadap kaum Jahmiyah ini pun juga barakallahu fikum. Ini pun juga metode yang pertama, membawakan syubhat serta membantahnya. Karya Al-Imam Al-Bukhari. Beliau wafat tahun 256 Hijriah. 256 Hijriah. Baik, karya tulis ketiga Ta'wilu Mukhtalafil Hadith atau Mukhtalifil Hadith dan karya tulis Al-Ikhtilaf fil Lafz warat 'ala al-Jahmiyati al-Musyabbihah. Karya Al-Imam Abu Muhammad Abdullah bin Kutaybah Ad-Dinawari rahimahullah meninggal tahun 276 Hijriah. Takwil Mukhtalafil Hadis dan karya beliau lainnya Al-Ikhtilaf fil lafaz warad al jahmiyati al musyabbihah ini juga apa metode yang pertama lil imam abi muhammad Abdullah karya al imam Abu Muhammad Abdullah bin Kutaybah Ad-Dinawari rahimahullah meninggal tahun 276 Hijriah. Kemudian karya tulis yang keempat Arrat ala Jahmiyah lil Imam Uthman bin Sa'id Ad-Darimi. Ini juga metode yang pertama, syubhat dan langsung dibantah oleh penulisnya yaitu berjudul Arrat al Jahmiyah, bantahan terhadap kaum Al Jahmiyah. Karya Al Imam Utsman bin Sa'id Ad-Darimi. Al Imam Ad-Darimi meninggal tahun 280 Hijriah. Kemudian yang kelima ialah kitab As-Sunnah. Wallahu alam kitab As-Sunnah ini enam ini mengikuti metode yang kedua. Lil Imam Amr bin Abi Asim Ad-Dhahak Asy-Syaibani. Kitab As-Sunnah karya Al-Imam Amr bin Abi Asim Ad-Dhahak Asy-Syaibani meninggal tahun 287 Hijriah. Kitab As-Sunnah karya Imam Amr bin Abi Asim Ad-Dhahak Asy-Syaibani. Kemudian karya tulis yang keenam kitab As-Sunnah sama juga seperti uh, Al-Imam Ad-Dhahak Amr bin Abi Asim Ad-Dhahak. Yang keenam ini kitab As-Sunnah karya putra dari Al-Imam Ahmad yaitu Al-Imam Abdullah bin Ahmad bin Hambal putra Imam Ahmad yang bernama Abdullah. Lil Imam Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Al-Imam Abdullah bin Ahmad meninggal tahun 294 Hijriah. Selisih 54 tahun setelah wafatnya sang ayah. Nah, jadi putranya Imam Ahmad juga punya kitab As-Sunnah. Abahnya Al-Imam Ahmad sendiri juga punya apa? Barakallahu fikum, kitab As-Sunnah. Masing-masing punya kitab As-Sunnah, namun berbeda. Baik. Berikutnya kitab yang ketujuh ialah As-Sunnah lil Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Nah, kitab Kutubus Sunnah ini tadi juga mengikuti metode yang kedua. Jadi, bayan mu'taqadi ahli sunnah. As-Sunnah lil Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi rahimahullah. Meninggal tahun 290 Hijriah. Al-Thamin, yang kedelapan ialah Sarihus Sunnah lil Imam Abi Ja'far Muhammad bin Ja'far At-Tabari rahimahullah. Jadi imam At-Tabari juga punya apa? Punya kitab manhaj. Kitab akidah. Bernama apa? Sarihu As-Sunnah. Kitab Sarih As-Sunnah Dari Imam Abu Ja'far Muhammad bin Ja'far At-Tabari. Abu Ja'far Muhammad bin Ja'far At-Tabari, masyhur pakar ilmu, pakar ilmu tafsir. Nah, salah seorang pakar ilmu tafsir Al-Imam At-Tabari dan banyak menjadi rujukan. Berikutnya kitab As-Sunnah. Ini kitab uh, eh, Kutubus Sunnah ini mengikuti apa metode yang kedua. Jadi menjelaskan akidah Sunnah wal Jamaah dan diperkuat dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Yang sembilan As-Sunnah ya lil Imam Ahmad bin Muhammad al Khalal As-Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Muhammad al Khalal Al-Imam Ahmad bin Muhammad Al-Khalal meninggal tahun 311 Hijriah. Kemudian yang ke-10 ialah Kitab Tauhid wa Itsbat Sifat Rabb Azza wa Jal. Kitab Tauhid Naam wa Itsbatu Sifat Rabb Azza wa Jal lil Imam Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah rahimahullah. Karya al-Imam Muhammad bin Ishaq ibn Khuzaimah rahimahullah. Al-Imam Muhammad bin Ishaq ibn Khuzaimah rahimahullah meninggal tahun 311 Hijriah. Nah. Al-Imam Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah meninggal tahun 311 Hijriah. Apa kitabnya? Kitab Tauhid wa itsbatu sifatir rabb azza wa Berikutnya yang ke-11, syarhus sunnah ini masyhur dan sering sekali diajarkan apa di negeri kita. Diajarkan oleh para masyayikh atau nam diajarkan oleh ustadz-ustadz kita. Syarhus sunnah karya siapa? Ali lil Imam Al Hasan bin Ali Al Barbahari rahimahullah. Al Imam Al Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah. Nah, Syarhus Sunnah lil Barbahari. Ini pun apa? Dengan nama ini pun masyhur. Al-Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari meninggal tahun 329 Hijriah. Nah, berikutnya pula yang ke-12 yang masyhur juga ya disebut dengan kitab Asy-Syariah masyhur dan Syekh Rabi hafizahullah taala punya ta'liq. Ya, dan punya ta'liq, punya syarah terhadap kitab ini dalam 4 atau sekitar 4 atau 5 jilid, lumayan tebal. Kitab Asy-Syariah lil Imam Muhammad Ibn Al-Husain Al-Ajurri rahimahullah. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah taala meninggal tahun 360 Hijriah. Adapun 13 hingga 18 insyaallah taala akan kita lanjutkan dan kita baca pada pertemuan berikutnya biidznillahi taala dan sekaligus kita insyaallah akan memasuki pasal yang ketiga. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya demikian kami mohon maaf wa naktafi bihada. wa sallallahu sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.